لله رب العالمين هدانا إلى هذا الدين المبين وسلك بنا سبيل المهتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم الحاكمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجل الأصفياء والصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para hadirin hadirat dan saudara-saudara sekalian yang terhormat Alhamdulillah dengan segala pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta hidayah dan taufiknya pada pagi hari ini hari Ahad tanggal 18 Syawal tahun 1402 kita dapat membuka kembali pengajian kita setelah kita liburkan dua minggu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan bagi kita bersama, serta jalan yang lurus untuk kita meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi untuk kita mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia dan terutama di dalam alam akhirat nanti. Saudara-saudara, memang kita umat Islam di dalam memperjuangkan hak dan kebenaran memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala tidak ada saat terhentinya kecuali kalau kita sudah dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin dan bersembahlah kamu kepada Tuhan alias beribadatlah kamu kepada Allah jalankanlah agama Allah perjuangkanlah agama Allah hatta ya'tiyakal yaqin hingga engkau dengan kepastian alias al-maut. Jadi <clears throat> jelasannya setiap muslim dan muslimah dalam perjalanan hidupnya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi Muhammad SAW tidak ada saat berhentinya bahkan harus terus menerus <clears throat> dengan berusaha untuk meningkatkannya hingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam alam akhirat maka itu <clears throat> syukur alhamdulillah pengajian kita pada pagi hari ini setelah kita liburkan dua minggu kita buka kembali dan kita lanjutkan untuk tercapainya segala apa yang kita cita-citakan dari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara <clears throat> di dalam ajaran agama Islam kita telah diberi segala macam ilmu petunjuk dan penjelasan serta keterangan yang kesemuanya itu untuk membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat di dalam ajaran agama Islam itu telah ditunjukkan kepada kita bersama bahwa dunia ini berjalan. Segala sesuatu yang ada serba berjalan. Bahkan makin lama perjalanan segala sesuatu itu makin dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pahami dengan sesungguhnya berapa lama kita menghadapi bulan Ramadan? bulan Ramadan sudah meninggalkan kita? Berapa lama kita menerima hari lebaran Idul Fitri pun sudah meninggalkan kita. Hingga pada hari ini kita berada pada tanggal 18 bulan Syawal. Dengan kita tidak merasa sebagaimana mestinya karena cepatnya perjalanan apa yang telah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita pahami sebuah hadis yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'at hatta yataqarab az-zaman as-sanatu kasyahr والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كظلمة في النار tidak datang hari kiamat hingga zaman mendekat artinya zaman makin cepat sampai setahun seakan-akan sebulan sebulan seakan-akan sejumat Jumat seakan-akan sehari, sehari seakan-akan sejam, satu jam seakan-akan senyalaan api atau sekejap mata. Hal ini dapat kita rasakan <clears throat> dan dapat kita buktikan bagaimana cepatnya perjalanan masa ini, bagaimana cepatnya perjalanan zaman ini, dan bagaimana cepatnya perjalanan waktu. Memang begitulah diaturnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama zaman makin lama makin akhir. Kalau kita lihat sejak adanya manusia Bapak kita Adam alaihissalam dan ibu kita Siti Hawa sampai zaman kita ini kurang lebih sudah 12.000 tahun ribu tahun itu tidak sedikit berarti sudah lama kalau begitu sisa masa dunia ini tentu lebih sedikit daripada yang sudah lalu apalagi sering dijelaskan antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW sama dengan antara subuh ke surat asar antara Nabi Muhammad SAW dan hari kiamat sama dengan antara asar sampai maghrib. Kalau kita ambil dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW 10 tahun kepada Nabi Muhammad SAW hari kiamat 2 tahun anggap 12 tahun Berarti yang sudah lalu itu begitu jauh, tinggal sedikit. Lalu kita kita sesuaikan 10.000 tahun antara Nabi Adam as dan Nabi Muhammad saw Lalu antara Nabi Muhammad saw sampai hari kiamat anggap 2000 tahun umpama. Sedangkan sekarang sudah antara Nabi Muhammad saw dan zaman kita ini sudah 1400 tahun berarti zaman makin mendekat-mendekat kepada penghabisannya. Nah, apa yang datang ditambah lagi adalah dekat dibandingkan dengan apa yang lalu. Bahkan apa yang lalu itu hilang. Kullu ma yafut. Segala sesuatu yang lalu hi, hilang, enggak ada. Ramadan bulan yang lalu sudah hilang tidak bisa kita cari lagi hari raya Idul Fitri yang berlalu sudah hilang jangan lagi demikian kemarin hari Sabtu ini sudah hilang sudah jauh mama kuluma madoyafut tapi apa yang akan datang tentu dekat kulu atin karib kulu atin karib semua yang akan datang dekat nah jadi semua akan akan dekat apalagi jalannya makin dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau kita lihat serba langsung. Masa sudah diatur cepat demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perjalanan apa yang ada sekarang makin cepat. Kalau kita contohkan keadaan manusia, makin cepat menjadi orang dewasa makin cepat menjadi tua. Begitu juga kalau kita lihat kendaraan orang dalam bepergian dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu, apalagi beberapa ratus tahun yang lalu. Kalau saya contohkan zaman beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa ratus tahun yang lalu, kalau orang akan berangkat menunaikan ibadah haji dengan kapal layar, berapa lama di lautan? Berbulan-bulan pada masa zaman eh, pada zaman kapal layar. Lambat laun tercipta kapal stone kapal api lebih cepat jalannya. Begitu juga tambah diperbaiki, tambah cepat, tambah cepat sampai timbul sekarang kendaraan pesawat terbang makin cepat bukan lagi harian bahkan jam jaman 9 jam Jakarta Cinta sampai non-stop langsung bahkan makin cepat lagi ada kendaraan lebih cepat dari itu ada yang dimakan kongkor Cinta Singapura 4 jam mungkin nanti lebih cepat lagi lebih cepat lagi lebih cepat lagi jadi semua ini cepat bahkan manusianya ingin cepat nah sampai perasaan manusia ini ingin apa? ingin cepat Baru dagang ingin lekas kaya. Baru kawin ingin lekas punya anak. Baru punya anak ingin punya mantu. Nah begitulah keadaan manusia. Ya, jadi jadi ini serba semua diatur oleh Allah ya geraknya semua serba cepat. Sampai orang dalam menjalankan sesuatu ingin habis, ingin lekas habis, ingin lekas habis, ingin cepat, ingin cepat memang keadaan sudah diaturnya oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Maka dalam hal demikian ini alangkah bahagianya, alangkah untungnya kalau orang dapat menggunakan kesempatan-kesempatan itu demi untuk mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala ialah di dalam menjalankan peribadatan, di dalam menjalankan amal soleh, di dalam menjalankan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya tidak terasa dan tidak tidak terasa lelah payah dan sebagainya tetapi pahalanya bertumbuk-tumbuk tapi alangkah ruginya kalau perjalanan dunia cepat demikian masa begitu cepatnya lalu orang teredor dalam menjalankan kebaikan atau malas beribadah dan sebagainya waktunya habis waktunya habis masanya hilang tidak mempunyai amal soleh dan tidak mempunyai pahala bahkan kerugiannya yang banyak apalagi kalau diisi dengan amal perbuatan-amal perbuatan yang mungkar dan maksiat serta melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu hendaknya kita-kita ini mengadakan koreksi kepada diri kita masing-masing sebab dalam perjalanan hidup kita ini. Ada yang sudah kita lewati, ada yang akan kita capai. Ada yang sudah kita tinggalkan, ada yang kita tunggu. Kita orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan, diperintahkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu menengok ke belakang, melihat apa yang sudah kita jalankan, apa yang sudah kita lakukan, demi untuk mengadakan pemawasan diri, demi untuk mengadakan koreksi diri. Dan kita berusaha dengan meningkatkan persiapan untuk menghadapi apa yang akan datang. Jadi kita sekarang melihat apa yang sudah lalu dan kita sekarang bersiap sedia untuk mencapai apa yang akan datang. Nah, untuk melihat apa yang sudah lalu, kita mengadakan koleksi sesuai dengan perintah hasibu amfusakum qabla an tuhasabu koreksilah diri-dirimu sebelum kamu dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala karena semua perjalanan hidup kita ini tidak ada yang hilang dan tidak ada yang musnah semuanya tercatat bahkan sebelum segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab yang nyata. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala. Pun Allah sudah menjelaskan apa yang dilakukan oleh manusia. Kesemuanya itu tercatat, kesemuanya tidak akan hilang dan akan disampaikan kepada manusia itu hasilnya. In khairan fa khair, wa insyaron fasyar Dalam hal ini toh Allah sudah berfirman. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Maka barang siapa menjalankan kebaikan sekecil molekul sekecil anak semut pun akan melihat hasilnya alias pahalanya. Dan barang siapa yang menjalankan sekecil anak semut dari keburukan akan melihat sanksinya, akan melihat dosanya dan siksanya. Mengapa dia masih melihat? Karena amal-amal perbuatan ini tidak ada yang hilang, semua serba tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di dalam perjalanan hidup kita ini harus kita menengok ke belakang mengoreksi amal perbuatan kita. Kalau kita menemukan amal-amal perbuatan kita itu baik, harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita lihat amal kita baik, jalan hidup kita baik, perjuangan kita baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan tadi yang kita dapat menjalankan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta hidayah dan taufiknya lalu kita minta pada Allah ya Allah terimalah amal-amal perbuatan baik kami ini tanpa mempunyai perasaan sombong atau membesarkan diri dan sebagainya Allah terimalah dari kami sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui jadi kalau kita lihat amal kita baik jalan hidup kita baik perjuangan kita baik kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua kebaikan tadi yang kita dapat menjalankan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala serta hidayah, dan taufiknya lalu kita minta pada Allah ya Allah terimalah amal-amal perbuatan baik kami tanpa mempunyai perasaan sombong atau membesarkan diri dan sebagainya betul-betul bersih murni tulus ikhlas dan tahu bahwa ini sebenarnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala hanya tanpa mempunyai perasaan sombong atau membesarkan diri dan sebagainya betul-betul bersih murni tulus ikhlas dan tahu bahwa ini semuanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala hanya minta supaya diterima lalu kalau kita menemui dan mendapatkan amal-amal perbuatan kita yang telah lalu tidak cocok dengan syariat Allah alias menyimpang daripada real syariat Islam jelasnya amal perbuatan kita banyak dosa karena muka dan maksiat wajiblah segera kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wahai orang yang beriman bertobatlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah sudah menyatakan Al-Quran wa tubu ilallahi jami'an ayyal mu'minuna la'allakum tuflihun Langsung firman Allah SWT Dan bertobatlah kamu kesemuanya kepada Allah Wahai orang-orang yang beriman Semoga kamu berbahagia Nah jadi kita harus bertobat Karena apa? At-taubat minadzambi wajibatun Bertobat dari dosa itu adalah wajib Nah kita sebagai manusia Manusia hidup Yang dihinggapi oleh hawa nafsu yang selalu tergoda oleh setan dan selalu terbawa oleh pengaruh dunia, kita-kita ini tidak luput daripada dosa, tidak luput daripada perbuatan salah. Untungnya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita bangsa manusia, kita-kita ini diberi pintu, diberi jalan untuk kita kembali kepada Allah, memperbaiki diri, menyesuaikan dengan Allah alias bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap membuka pintu tobatnya siang dan malam bagi semua manusia selagi manusia tadi belum sampai nyawanya ke tenggorokan Dan secara umum duniawi selama sebelum matahari terbit dari barat. Jadi pintu tobat dibuka langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditutupnya kecuali dan batas-batas sebagaimana tersebut tadi. Nah, kesempatan-kesempatan yang baik ini harus kita gunakan. Walaupun bagaimana dosa kita, asal mau bertobat kepada Allah Swt dengan melalui cara-caranya, syarat rukunnya diterima oleh Allah hingga orang itu akan bersih daripada dosa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW atta ibu minazambi kamala zambalah orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa karena dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini kesempatan yang sebaik-baik untuk kita gunakan membersihkan dan menyucikan diri dari segala perbuatan dosa. Akan tetapi, di dalam kita menempuh masalah-masalah demikian ini, harus kita mengetahui bagaimana cara-caranya. Karena agama Islam, agama undang-undang, agama peraturan, agama tata tertib, semua diatur oleh syariat Islam. Tidak ada sesuatu yang tidak ada peraturannya menurut syariat. Kalau kita lihat, mulai kita beriman, ada caranya beriman. Ada peraturan beriman. Kita melakukan sholat, ada caranya. Bagaimana sholat? Kita puasa Ramadan, ada caranya. Kita mengeluarkan zakat, ada caranya. Kita melakukan haji dan umrah, ada caranya kita mengadakan perkawinan, pembentukan rumah tangga, ada peraturannya. Jual beli, ada peraturannya. Hutang piutang, ada peraturannya. Hubungan majikan dan buruh, ada peraturannya. Sampai orang berjuang, ada peraturannya. Hingga mati, ada peraturannya. Merumat orang mati pun ada peraturannya. Bukan masalah yang besar sampai yang kecil. Mandi, ada peraturannya kita cepok ada peraturannya, motong kuku ada peraturannya, semua ada peraturannya menurut syariat Islam. Karena agama Islam agama undang-undang, agama peraturan, agama tata tertib. Nah, maka kita kaum muslimin harus memahami betul-betul keislaman kita. Sampai yang dinamakan tobat tadi pun ada peraturannya. Tidak hanya tobat, tobat bujuk saja, ada peraturannya termasuk syarat dan rukunnya maka kalau kita ini akan memasuki pintu tobat harus kita mengikuti dan melalui cara caranya dan peraturan peraturannya supaya tobat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam masalah ini harus kita dapat mengetahui bahwa dosa dua macam. Ada kabair, ada sarair. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dosa-dosa itu kecil, terlebur langsung dengan amal-amal soleh kita. Kita melakukan sholat, dosa-dosa kecil sebelumnya terhapus kita menjalankan sholat Jum'ah, dosa-dosa kita yang lalu hapus. Kalau itu dosa kecil. Kita pikir, kita baca Quran, kita mengaji, dan sebagainya. Ini menjadi sabab musabab terleburnya dosa-dosa kecil langsung dan otomatis. Itulah karena rahmat Allah SWT Walaupun walaupun dosa kecil wajib ditobat, tapi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat terleburnya dosa-dosa kecil dari amal-amal perbuatan kita yang soleh, yang baik. Sebab al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Perbuatan perbuatan baik menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Nah, Inilah di antaranya. Adapun dosa-dosa kabair, adapun dosa-dosa besar tidak demikian tidak akan terhapus dengan amal-amal perbuatan kita yang salah ini harus melalui tobat maka itu banyak hadis-hadis menjelaskan siapa menjalankan demikian siapa membaca ini siapa berzikir ini dan sebagainya terleburlah dosanya lalu ada ikatan majtunibatil kabair selagi ditinggalkan dosa-dosa besar artinya kalau dosa-dosa besar tidak akan terhapus langsung dengan amal-amal baik kita, akan tetapi harus melalui tobat sesungguhnya. Kemudian, dosa-dosa besar. Berapa jumlahnya? Banyak. Ada ulama-ulama yang mencatat 70. Bahkan ada sebuah kitab yang dinamakan Al-Kabair dosa-dosa besar. Di sana dicantumkan dalam sebuah e, buku itu atau kitab itu 70 macam. Bahkan ada yang mengatakan 200 macam. Kok banyak? Nah, lalu dosa-dosa itu pun dibagi lagi dua. Dosa terhadap Allah langsung dan dosa terhadap sesama manusia. Karena kita ini mempunyai hubungan pada Allah SWT hingga ini menjadikan hak-hak Allah dan kita ada hubungan kepada sesama manusia ini kita mendapatkan hak-hak adami jadi dosa itu pun begitu dosa langsung kepada Allah tidak ada sangkut pautnya dengan manusia ada dosa yang ada sangkut paut dengan manusia lalu dosa-dosa ini kesemuanya yang wajib kita tobat daripadanya kalau dosa dosa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa syarat tobatnya hanya tiga. Pertama kita meninggalkan dosa tadi. Kedua kita merasa menyesal, betul. Ketiga kita niat tidak akan mengulangi lagi. Jadi meninggalkan dosa merasa menyesal atas perbuatan dosa dan dia tidak akan mengulangi lagi. Lalu kalau dosa itu merupakan amal-amal tugas kewajiban yang harus kita lakukan akan kita tinggalkan hingga kita berdosa di dalam kita melakukan tobat melalui tiga sal tadi harus kita membayar kembali artinya mengkodok kalau itu amal perbuatan semacam sholat, semacam puasa, semacam zakat, dan semacam apa yang ada ketentuan-ketentuan semacam itu. Baru nanti kita sempurnakan dengan kita memperbanyak istighfar. Nah ini. Contohnya. Anggap pada bulan Ramadan yang lalu. Ada orang meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i. Bukan karena sakit, bukan karena musafir, meninggalkan puasa Ramadan, anggap sehari tidak puasa. Kenapa ya? Sudah malas alas-alasan. Sudah dia tinggal puasa. Wah, ini dosa besar. Bahkan meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur syar'i sehari saja, dosanya tidak bisa ditutup dengan puasa seumur. dosa besar. Anggap sekarang ada orang melanjakan dosa. Dia sekarang wajib apa? Wajib tobat. Wajib tobat meninggalkan pelanggaran tadi dan merasa menyesal atas perbuatan dosa tadi lalu dia niat tidak akan mengulangi lagi lalu bagaimana? ini toh tugas kewajiban wajib dia mengkodoi wajib bayar kembali nyaur nah di sini umpama dia tobat dengan melalui tiga syarat tadi meninggalkan perbuatan dosa tadi menyesal dan dia tidak akan mengulangi lagi tapi belum kodok ini belum cukup harus bayar karena dia hutang pada Allah orang hutang wajib bayar apalagi hutang pada Allah maka Nabi Muhammad SAW bersabda wa dainullahi an yukbo dan hutang pada Allah lebih berhak dibayar sekarang hutang pada Allah wajib dia bayar sekarang ada orang bayar mengkodok puasanya, tapi tanpa tobat. kodoknya sah, tapi tetap apa? Tetap berdosa, dosanya masih melekat. Loh, ini sudah kodok, betul oh, kodok kodok kan membayar hutangnya kepada Allah, tapi dia tidak mempunyai perasaan dan pernyataan tobat tanpa tobat. Dia dosanya tetap walaupun dia kodok Nah, jadi harus melalui semua. Ya tobat, ya kodok, ya kodok, ya tobat. Begitu orang meninggalkan sholat, anggap pernah meninggal sholat sebulan anggap meninggalkan zakat yang punya toko berkewajiban zakat tidak dikeluarkan zakatnya sekarang dia akan bertobat meninggalkan pelanggaran tadi alias besar, menyesal dan dia tidak akan mengulangi lagi apa cukup tidak bayarkan zakatnya tadi harus membayar zakatnya utangnya kepada Allah dia bayar berapa saya contohkan orang tani saja Anggap orang memiliki sawah satu hektar. Dia menanam padi. Airnya baik, hasilnya baik. Satu hektar delapan ton. Kalau baik. Setiap dia panen wajib mengeluarkan zakatnya 10%. Kalau delapan ton berapa? delapan kintal zakatnya. Tidak zakatnya. Sekali panen tidak zakat. Sekarang bertobat. Ya melalui syarat tadi Lalu wajib dia membayarkan zakatnya 8 kilo. Kalau dia tidak melakukan zakatnya sampai 10 kali panen, wajib dia bayar 10 kali 8 kintal. Tadi berapa? 8 ton. Wajib dia bayar. Kalau tidak ditagih hari kiamat. Begitu juga zakat fitrah tidak mengeluarkan, dia kewajiban zakat fitrah tidak mau mengeluarkan. Sampai sekarang bagaimana? Wajib tobat, wajib membayar yang fitrahnya sekarang. Nah, begitulah segala sesuatu kalau amal perbuatan tadi langsung melakukan tugas-tugas kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan oleh orang tadi tanpa uzur syar'i wajib dia melakukan tobat dan wajib mengqadha. Nah, lalu kalau bukan perbuatan yang wajib qadha ya cukup tobat yang tiga tadi. Anggap ada orang pemabuk ada orang pemabu wah ahli minum arak. Sekarang dia tobat, cukup tiga saja. Meninggalkan perbuatan mabuk, menyesal atas perbuatan mabuk <clears throat> dan niat tidak akan mengulangi perbuatan mabuk. Sudah cukup. Disempurnakan dengan istighfar, ini penyempurna. <clears throat> Hilang sudah. Karena dia melanggar perbuatan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat bahwa syarat-syarat tobat mudah dan gampang. Memang semua proses syariat ini yang harus dilakukan sudah diaturnya oleh Allah serba gampang, serba mudah. Karena Nabi bersabda, "Ad-dinu Agama ini mudah, gampang. Tapi harus dilakukan. Nah, kesempatan-kesempatan ini kalau tidak kita gunakan sampai kedahulan maut, nah disinilah celakanya maka itulah kita setiap saat harus koreksi pada diri kita sendiri. Kalau kita kebelum menjadi dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau dosa itu langsung pada Allah, toh tidak ada yang tahu, hanya antara orang tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nangis kepada Allah, bertobat kepada Allah, mengkodoknya apa yang menjadi kewajiban dan sebagainya. Selesai. Nah, sekarang yang kedua, dosa terhadap sesama manusia ada Nah, ini agak bertambah syaratnya. Kalau kita ini menjalankan dosa terhadap sesama manusia, syarat tobatnya empat. Kita wajib meninggalkan dosa tadi. Dan wajib kita merasa menyesal. Dan wajib kita niat tidak akan mengulangi kembali lalu minta beresnya, minta halalnya, mengadakan penyelesaian dengan orang yang bersangkutan. Nah, ini kalau itu merupakan penggangguan kehormatan, ya minta maaf apa mestinya. Kalau itu merupakan hukum kisos dan sebagainya, menyalahkan dirinya untuk dikisos. Kalau itu merupakan harta benda, ya harus mengembalikan atau minta halal. Nah, di sini tidak cukup dengan tiga syarat saja meninggalkan dosa, menyesal dan niat tidak akan kembali lagi tidak bisa contohnya anggap ada orang pernah mencuri barangnya orang anggap mencuri sepeda saudara lalu menyesal dia Wah, menyesal betul saat perbuatan ini betul menyesal lalu dia tinggalkan perbuatan tadi niat sudah tidak akan mengulangi lagi apa cukup belum cukup Nah ini kalau obat tobat melalui tiga syarat meninggalkan dosa, dosa pencurian, menyesal, dan dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan pencurian tadi belum cukup. Nah bagaimana? Kembalikan sepedanya orang tadi. Harus dia kembalikan. <clears throat> dan minta halalnya. Baru selesai. Nah ini jadi hubungan dengan manusia agak ber pernah mencaci maki dan sebagainya harus begitu dan hal ini tidak cukup kalau punya dosa tidak cukup dengan melalui halal di halal mengaturkan menyampaikan segala kesalahan tidak cukup kalau betul-betul mempunyai salah nah, itu cara syar'i perbuatan halal di halal yang sekarang kita adakan setiap tahun sudah menjadi tradisi di Indonesia ini dan selalu kita mengajukan minta maaf dan sebagainya itu baik. Memang suatu tradisi yang yang baik dan merupakan adat yang bagus. Tetapi harus ingat, tidak cukup untuk melebur dosa apabila ada dosa. Kalau tidak ada sudah memang tidak ada loh. Kalau ada tidak bisa. Anggap pernah orang hutang pada orang lima ribu, tidak bayar, numplang Lalu hari Pak, saya menghaturkan segala kesalahan saya lahir batin minta besarnya pemaafan ya sama-sama utangnya <laughs> iya sama-sama ya sama-sama tapi utangnya apa bapak bebas utangnya tidak bisa harus menyatakan saya menghaturkan segala kesalahan saya dan saya minta maaf termasuk saya pernah hutang pada sampai 5000 saya kemplang sekarang saya minta maaf baru. <laughs> Kalau orang yang katakan ya sudahlah, yang sudah ya sudah, afallahu amma salaf, <laughs> ya, ya sudah, janganlah ulang kembali, lima ribu saya halalkan, sudah saya ridhokan, tidak nah, saya tuntut, aman. Kalau apa Ya, <laughs> sudah. Kalau orang yang mengatakan, ya maaf, ya maaf, sama minta maaf, ya maaf, tapi tak utangnya saya bayar. Wajib bayar Ya, kalau Joko, bagaimana? Wajib saya bayar. Wah, saya sekarang tidak punya uang, bagaimana? Ya kapan punya uang? Catat saja. Bagaimana? Ya wajib bayar. Orang pernah pinjam Sekarang pada orang Anggap pinjam sarung sudah Sudah pernah pinjam kain dan sebagainya Tidak kembalikan Malah dijual, dirombengkan Sudah lama minta maaf Pada hari raya Datang soal <laughs> Pak kula ngaturaken sedaya kelepatan <laughs> lahir batin nyuwun gunging pengaputan nggih sami-sami lah saru nggih <laughs> lah dulu mana Ini harus menyatakan kalau saya pernah pinjam sarung pada sampean tidak saya kembalikan malah saya robengkan <laughs> sekarang saya minta maaf bagaimana orang yang baik ya sudahlah yang sudah ya sudah sarungnya saya halalkan sudah tidak saya tuntut aman kalau orang yang ngatakan, oh jadi sampean yang pinjam Saya ya lupa. jadi sampean, iya saya pinjam. Mana sekarang? Saya rombengkan, ganti. Harus sama ganti. Itu sarung saya beli dulu 15 ribu, ganti. Waduh saya tidak punya uang, ya kapan-kapan punya uang. Wajib bayar, ya tetap ini sebagai utang sekarang. Harus bayar. Nggak bisa bebas. Nah ini, jadi kalau kita menyesalah pada orang begitu. Kalau kita pernah menjadi maki dan pernah menghina dan sebagainya, memukul dan sebagainya, begitu juga. Kalau pernah menjadi maki, saya pernah menjadi maki sampean, sekarang saya bilang maaf, saya maafkan. Nah, ya sudah maaf, sudah. Kalau ada baptisal, saya pernah nempelin sampean, sekarang saya minta maaf, saya serahkan di saya, diri saya sampean tempiling. <laughs> Nah, ini, kalau pernah menempelin, minta di tempelin. Kalau memukul, minta dipukul. Ini adalah kisah, wal juruha kisos. <laughs> Jadi kisos, harus ada kisos. Sena Osman bin Affan radhiyallahu anhu pernah punya budak. Dia panggil budaknya, ya gulam, tidak jawab. Mesti makan budak. Tiga kali tidak jawab, parah nih dicewil. Saya cewil, ingat Sena Osman wah ini saya bermasalah. Nanti saya mesti dibalas di akhirat akan dicewil orang ini. Karena dia minta maaf pada budaknya, minta maaf pada budaknya. Sudah, saya minta maaf, sekarang kamu balas, saya ini kibiran Minta di sini Dirisos. Supaya bebas dalam alam akhir Kalau tidak risos. Nah, jadi ada perbuatan bisa minta maaf yang dibebaskan, ada cara kisos, ada pak bayar. Nah, kalau orang yang memaafkan sudah saya tidak kisos, saya maafkan, beres. Nah, inilah masalahnya. Maka itu walaupun tradisi halal bihalal mengaturkan segala kesalahan ini baik tradisi yang baik eh, mendorong untuk kita ini membuka hati minta maaf tapi kalau punya salah itu tidak cukup nah, ini tidak cukup apakah salah terhadap orang tua apakah salah terhadap suami istri suami terhadap istri istri terhadap suami atau sesama manusia dan sebagainya seorang suami sudah sering memukul istrinya dan sering tidak memberikan belanja pada istrinya bahkan ke istrinya kalau minta belanja dimarahi kadang-kadang ditempelin dan sebagainya wajib minta maaf wajib tobat meninggalkan dosa menyesal dan niat tidak akan mengulangi lagi lalu apa minta maaf pada istrinya jadi suami harus minta maaf pada istrinya saya minta maaf padamu karena saya pernah mendebil kamu kalau kamu balas sekarang tempiling saya minta ditempiling kalau maafkan ya maafkan nah pernah tidak mau pergi belanja tiga bulan sekarang saya minta maaf jangan dituntut jangan ditagih akhirat SD dia baik, ya sudahlah Pak, saya maafkan, ya sudah, ya sudah. Saya tidak akan nempiling sampean, saya maafkan, saya eman. nah, <laughs> ini ya. lah ya. Lalu belajar tiga bulan tidak soal kasih ya sudah saya halalkan, saya sodakokan pada sampean. Kata saya alhamdulillah ini SD yang hebat. <laughs> nah itulah. Kalau istrinya jawab, wah sampean tiga bulan tidak belanja, bagaimana? Ya maafkan. Ya maaf ya maaf, tapi saya mencatat. 500 kali 3 bulan jam jadat kapan punya saya bayar tak pasti bisa bagaimana wajib bayar begitu juga seorang istri yang beliau salah pada suami pernah keluar tanpa izin sama mengambil hartanya pelanggar glogoti saknya <laughs> dan sebagainya wah ini harus minta maaf anu pak saya sekarang minta maaf saya tobat betul saya sering dulu melihat saku sampean kalau ada uang saya ambil sekarang saya minta maaf sudah berapa kali ada 30 kali <laughs> ya, wah ini jumlahnya berapa kira ya total saja berapa suaminya baik ya sudah jangan mengulangi lagi saya maafkan kalau suami nuntut nah, kamu baik kembalikan ingat berapa ya ada ya 100, 200, ya 1000, 500 ya, ya total saja ada 55 ribu ya lah bayar bagaimana ya wajib bayar Nah, ini masalahnya. <coughs> nah, jadi harus kita ini membereskan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan melalui bertobat ini caranya. Kalau tidak akan ada tuntutan besok hari kiamat. Dalam dua hadis dan tiga yang sahih. Pertama diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kanat indahu mazlumatun li akhihi min ardihi aw min syai'in falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlumati wa in lam taqul hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alayhi ini hadis Bukhari sahih. Artinya apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu barang siapa mempunyai kezaliman agak kesalahan terhadap saudaranya sesama manusia di dalam mengganggu kehormatannya kah atau sesuatunya fal halal hul yauma supaya minta halalnya sekarang Nah, di sini kita bisa kita ambil, wah kalau gitu kita harus mengadakan halal di halal ya halal hul yauman. Nah, sekarang ini Arya masih dalam hidup dunia ini. Qabla ayakul qabla alayakuna dinar wal dirham. Sebelum datang satu saat tidak ada uang emas, tidak ada uang perak. Kapan? Hari kiamat. Sebelum kedatangan itu membereskan sampai satu hari kiamat bagaimana? Ingkanahu amalun soleh. Kalau orang yang salah tadi mempunyai amal soleh, ukhida minhu diambil amal solehnya di qadri mazlumati. seukuran ke limanya ketiga minhu diambil amal solehnya di qadri mazlumati. seukuran ke limanya kesalahannya Wa ilam takun hasanatun kalau tidak punya amal baik, ukhidha min sayyiati sahibi. Ini orang keburu kali diambil, humila al tumpukan dia Hadis ini pun dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah pun Nabi bersabda, "Atadruna manil muflis?" Nabi menegur sahabat-sahabat, "Hei para sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang muflis?" Muflis itu orang bangkrut, orang palit. Tahukah kamu siapa palit? Dikira oleh sahabat-sahabat jauh ya usaha dunia. Jawab sahabat, al muflis fina mala hama wala mata. Muflis itu yang Rasulullah di antara kita orang yang tidak punya uang, tidak punya barang. Pikir sahabat masalah duit, dunia. Dijawab lagi. Innal muflisa min ummati man ya'ti qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad satama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha فيقضى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فانيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار Palit itu kata Nabi di antara umat saya yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa ganjaran sholat, ganjaran puasa, ganjaran zakat, pokok penuh ganjaran pahalanya. Tapi datangnya itu pun memikul dosa, dosa terhadap sesama manusia. Pernah mencaci maki ini, wayakti wakot kata mahala, pernah mencaci maki ini, wakodafa mencurigai ini, mendakwa, wa akala malah pernah makan harta benda orang tanpa halal, Wasafa kadamahal pernah membunuh orang, mengalirkan darah orang. Wadorabahal pernah mukul orang. Pokok punya syarat terhadap sesama manusia. Allah memberikan izin pada hari kiamat. Allah maha adil. Diperintahkan tuntut menuntut. Datang orang-orang yang menuntut. Ya Allah ini pernah menjadi maki saya, ini pernah mukul saya, ini pernah begini, begini, dan sebagainya. Allah merintahkan, bayar. Apa yang itu bayar? Tidak ada uang emas, dan uang perak. Hasanatnya diambil. Fayuqta hadha min hasanatin wa hadha min hasanatin. Yang nuntut-nuntut lagi diambil ke ganjar kasih ke sini. Kambil ganjar kasih sana. Ada nuntut lagi sampai habis. Fa'il faniyat hasanatuhu qabla al yuqwa ma'alaihi sampai habis ganjarannya. Ganjar sholatnya habis, ganjar puasanya habis, ganjarannya zakatnya habis, kehabis karena banyak tun. Sudah habis yang nuntut masih ada istrinya nuntut, anaknya nuntut, kawannya nuntut, orang-orang menuntut, masih ada. Bagaimana? Ukhidha min khotoyahum. Dosa, dosanya orang diambil, Faturihat alaihi ditumpukkan pada orang tadi, akhirnya summa turihat bila dibuangkan lagi. Habis amal hasanatnya, malah mendapat tambahan, dosa. Akhirnya dibuang Tadi bayangkan surga burung, nggak jadi. Akhirnya masuk neraka, pertambahan dosa. Ini orang mempunyai pahala, mempunyai ganjaran. Bagaimana kalau Sunan tidak punya ganjaran sama sekali, sedangkan banyak dosanya terhadap manusia. Baru datang orang nuntut, bagaimana? Bayar, tidak ada, tumpuk oh, ke dosanya. Nah ini masalahnya. Maka saya terangkan tadi, tidak cukup kita hanya melalui halal ke halal menghaturkan segala kesalahan, tapi dosanya jadi nyatakan ini tidak dibebaskan, tidak diistihlal, tidak diistibrok. Nah ini jadi harus betul-betul. Nah kalau begitu, pernah sekali kita bergaul dengan sesama manusia kalau tidak berhati-hati. Nah ini masalahnya. Jangan lagi sama manusia lain, dengan suami istrinya, dengan keluarganya, dengan ibu bapaknya, ini pun juga ada masalah. Bahkan bukan terhadap manusia saja, sampai terhadap hewan. Karena hari kiamat akan diadili oleh Allah antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan manusia, antara manusia dengan manusia. Toh Nabi sudah bersabda. Dakhalatin ra'atunin nara fi hirratin rafatat rafatat ha la hiya at'amat ha wala saqat ha wala khallat ha tak fi sisa Ada orang perempuan masuk neraka sebab kul karena dia punya kucing diikatnya. Tidak dia beri makan, tidak dia beri minum, tidak dia lepaskan, dia menjadi makasih sampai kucingnya mati. Sebab itu masuk neraka. Hadis ini oleh Nabi bahkan terjadi waktu Nabi sholat gerhana. Nabi sholat gerhana. Bila terus sahabat dan sholat ini Nabi maju seakan mengambil sesuatu. sementara lagi Nabi terkejut mundur dan sholat ini. Kaget terkejut mundur. Sudah sholat kalau sahabat yang sholat, bagaimana sampai tadi? Waktu sholat gerhan tadi kok begitu sampai? Kenapa? Pertama kali sambil maju saya akan mengambil apa-apa. Iya, saya tadi melihat surga. Saya akan mengambil anggur surga. Dan kedua tadi, sampai Yosua, sampai orang terkejut, mundur. Kenapa? Saya tadi melihat neraka. Takut panasnya, saya mundur. Nah, di situ saya lihat ada orang perempuan dicakali kucing. Lalu Nabi menjelaskan lagi, hancur. Jadi ada orang perempuan masuk neraka sebab kucing. Nah ini dosa terhadap kucing, terus dosa terhadap hewan. Nah kita harus minta maaf. Bagaimana minta maaf pada hewan? Hewan tidak punya akal dan sebagainya. Kita langsung minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini masalahnya. Pernah salah pada hewan, pan kucing dan sebagainya. Kadang-kadang punya ayat mencuri tempenya dipukul dengan pegangan sapu sampai mati ayamnya. Bagaimana? Ini dosa, dituntut hari kiamat. Abang mengadu ayam, mengadu jangkrik dan sebagainya. Apalagi mukul kuda, mukul kambing dan sebagainya. Ini akan dituntut hari kiamat. Jangan lagi antara manusia dengan hewan, Ma, hewan dengan hewan. Jadi hewan dengan hewan akan diadili. Nabi bersabda, "La tu'addanu hukuku yaumil qiyamati ila ahliyah." hatta yuqada lilhayawan min alhayawan pada hari kiamat semua akan dilaksanakan diadili oleh hak-hak dikembalikan sampai hewan yang bertanduk menanduk hewan yang tidak bertanduk jadi jadi kambing yang punya sumu nobruk kambing yang tidak punya sumu ini akan diadili ayam yang punya jalu nabluk ayam yang tidak punya jalu akan diadili tapi hewan-hewan lalu menjadi apa tanah selesai manusia ada urusan lain surga dan neraka. Maka itu setelah orang-orang kafir melihat keadaan hewan menjadi tanah, tadi adil menjadi tanah, kepingin jadi tanah itu orang-orang kafir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, maka itulah kita sebagai manusia manusia hidup tidak luput dari salah terhadap Allah jalan tobat yang sudah saya jelaskan dan kita tidak luput menuju dosa terhadap sesama manusia. Nah ini masalahnya. Sekarang ada orang tanya, kalau orang yang sudah nggak ada, bagaimana? Yang kita salahi sudah meninggal dunia, nggak ada. Pernah kita caci maki orang, pernah menyalahi orang, orang yang mati, bagaimana? Ya kita harus bertobat. Lalu bagaimana terhadap orang ini minta istif, eh, minta istihlalnya, minta halal bagaimana? Kita akan halal bihalal dengan orang yang sudah mati bagaimana? Apa datang ke kuburan yang maysal goyangi itu? Ya enggak begitu. Nah bagaimana? kita memperbanyak doa untuk orang itu kita doakan kita istighfarkan kita kirim fatihah dan sebagainya maka nah, kalau kita mendoa maksudnya fatihah termasuk waila arwahi man hu au asakna ilai ila arwahi man nahu kepada siapa yang pernah kita aniaya dan kepada siapa yang pernah kita jahati. Nah, ini. Jadi kita mendoakan orang-orang yang pernah kita apa? Kita salahi. Karena orang mati enggak ada bagaimana? Nah ini kalau ini merupakan kehormatan, menjadi maki dan sebagainya dan sebagainya. Kalau merupakan harta benda, kalau orang yang ada kembalikan, minta maaf langsung tadi sudah, sudah saya ceritakan. Kalau orang yang sudah meninggal dunia kembalikan kepada ahli warisnya. Kembalikan kepada ahli waris. Anggap orang pernah meminjam pacul sudahlah. Ya, tidak kembalikan. Sekarang orang sudah mati, bagaimana? yang wajib tobat. Lalu minta halalnya bagaimana? Toh orang sudah mati. Kembalikan kepada ahli waris. Anggap tidak terkenal ahli warisnya. Orang yang sudah meninggal dunia, ahli warisnya tidak, tidak terkenal atau tidak ada. Bagaimana? Ini sodakoh. Saya contohkan begini, ada orang pergi ke satu kota. Anggap orang Malang ke Surabaya. Waktu naik akan naik bus beli rokok. Harganya rokok itu 100. Lalu dia keluarkan uang 5000. Mesti kembali berapa? 400. Apa? apa? Le, harganya ini 500. Dia keluarkan uang 1000. Mesti kembali berapa? 500 yang punya rokok tadi tidak lihat uangnya dikira uangnya 5000 dia kembalikan 4500 karena beliau 500 uangnya 1000 orangnya ada bingung bagaimana banyak beli tidak tahu dianggap ini uang berapa 5000 dikembalikan berapa 4500 yang beli rokok Alhamdulillah dapat rokok dapat batin 4000 sudah naik bis jalan haram tidak jelas haram mengambil harta benda orang. Sekarang tobat, wajib tobat. Meninggalkan perbuatan dosa itu, menyesal dan niat nggak akan mengulangi lagi. Bagaimana Pak ribu ini kembali? Wah, bagaimana saya nggak tahu orangnya. Dulu saya naik bis di Surabaya ada orang jual saya nggak kenal, nggak tahu di mana itu orang. yuk cari, nggak tahu, nggak ada. Bagaimana? Ini empat ribu harus sodakokan dengan ya Allah ini uangnya orang jual rokok surga dulu nah, sudah nanti Allah membayar jadi tidak ada bebas-bebasan itu wis kadung itu tidak ada tidak ada harus kita berikan nah, kalau ada baitul mal kalau negara Islam kalau negara Islam ada baitul mal ini termasuk malun doek malun doek ini kembalikan kepada baitul mal kalau ada baitul mal kita tidak ada baitul mal sodakokan kepada masjid kah atau langgar atau kolak masakin dan sebagainya nawa itu ini uangnya si penjual pokok dulu. Nah, kalau kita sudah mengetahui demikian penjelasannya, mari kita koreksi ke diri kita sendiri. Pernah begitu kan? Ini hasibu anfusakum qabla al hasab. Jadi nanti selesai pengajian, mari kita koreksi. Saya tahu begitu. Nah ini, ya, nah, segera selesaikan. Tunggu apa? Walaupun tidak toh manusia bagaimana cinta itu manusia bukan jangan lagi manusia hewan tadi sudah kata kafir kafir itu manusia kafir itu macam-macam kalau kafir harbi lain masalah kita menghargai orang kafir bukan kafir harbi kafir harbi itu sedang perang antara orang Islam dengan orang kafir ini baru perang perang kita ambil kita rampas kita bunuh kita apa-apa ini kan tidak loh sama ada zimmi ada muahad dan sebagainya nah sekarang di negara bukan Islam ini sama kedudukannya Nah gimana? Kan disamakan. Wah mereka manusia. pernah ngemplang gimana? <laughs> Iya. Beli beras, ngebotok, akhirnya ngemplang. Kira sakit taboi. Ah, sakit antum ingat. <laughs> Iya, bagaimana? Lain ke dosa. Tambah celaka, tambah ya bagaimana? Tidak mungkin Cina itu nanti orang kafir nuntut, ganjal kita diambil, bahkan dosanya dilong, dibalikin kita bagaimana dosanya loh Kan orang kafir nggak bisa menerima apa hasanat pahala hari kiamat dosanya yang diambil tumpukan kita Maudzubillah dosa dari orang kafir bagaimana tumpukan kita <laughs> ini masalahnya harus hati-hati lain kalau kita perang nanti ya kalau kita perang baru coba umpamanya tentunya Palestina sudah sama Yahudi wah itu nggak apa-apa baik-baik saja jangan lagi barang yang istrinya rampas boleh halal nggak apa-apa <laughs> ya jadi kan halal nggak apa-apa toh ya dirampas jadi jadi khodimah ya caranya, caranya dulu, syariatnya. Kalau orang itu pernah meninggalkan wajib, ya berarti membeli tanggungan wajib berarti membeli hutang pada Allah wajib bayar kalau masih mempunyai kewajiban belum selesai tidak boleh menjalankan sol. nah, ingat anu ini hukum misalnya aja anggap ada orang pernah tidak sholat setahun tidak sudah sekarang wajib kodok setahun jumlah berapa itu ya sekarang tidak kodok dia mereka sudah tidak boleh bahkan tidak sah kalau kalian dia mempunyai nah, kalau orang punya perbuatan dosa wajib yang tidak terjalan tapi dia tidak tahu artinya tidak merasa tapi ada salah dan sebagainya dia merasa dianggap sudah padahal ada nah dia punya sunnah ini rahmat Allah besok hari kiamat wajibnya ditempel dengan sunnah kekuatannya wajib satu tujuh puluh sunnah nah, ini ada orang sholat, sholat tetap sholat. Tapi mungkin dulu ada enggak sholat enggak sadar, enggak ingat, enggak tahu. Tapi setelah dikoreksi oleh Allah ada kekurangannya, ada kekurangannya. Dia rahmat Allah carikan sunnahnya untuk nebel. Tapi enggak tahu bahwa seratus, eh, setahun atau berapa bulan pernah enggak sholat kan tahu. Yakin jelas tahu, enggak boleh tidak sunnah wajib bah, ya wajib lain. Ini sudah dimasakkan orang yang mempunyai kewajiban termasuk sholatkah atau puasakah atau apa kewajiban tidak boleh menjaga sunnahnya. Peraturannya layut yutraful wajibu li sunnatin. Tidak boleh meninggal kewajib ngejar sunnah. Nah, ini masalahnya. Jadi masih dosa. Tetap dosa. Tidak ada artinya sunnah. Jam setahun, setahun berapa jumlahnya? tidak mesti dua kali di mana ada kesempatan dia curahkan untuk kodok entah 10 kali kah, entah 15 kali kah, entah berapa pokoknya cukupnya tanpa mengurangi kebutuhan hidup kerja, hidup maka kosongnya waktu diisi untuk kodok diisi untuk kodok nah ini jadi tidak mesti dua kali asal dua kali, nah, begitu Selama ada waktu kosong harus digunakan kodok. Walaupun sekali waktu itu kebetulan dia libur, rai nggak kerja nggak apa nganggur, harus diisi semua. Apakah 10 kali kan, apakah 20 kali terserah. Pokok supaya lekas lu. Nah, nah, ini masalah. Dan semua kewajiban. Nah ini masalah-masalah Jadi kita harus dapat mengetahui. Nah, sekarang orang kita manusia dan produknya ada yang kena problem dan dari hukuman. dan dari lingkungan itu apakah manusia yang berdosa sama manusia itu apakah misalnya berdosanya kalau hukuman Islam beres kalau bukan hukum Islam tetap dituntut hari kiamat sekarang orang mencuri barangnya orang mencuri barang orang tertangkap oleh pemerintah Islam pemerintah Islam diantar hukum Islam orang mencuri diapakan dipotong tangannya saya diambil kembalikan cara syariat sudah orang itu nanti hari kiamat bebas dari hukuman karena Allah tidak boleh tidak akan menirakan hukuman dua kali mama rabbuka min lil abid maka kalau hukum syariat dijalankan ini menyelamatkan orang tadi tadi kan saya, saya contohkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu takutnya dihukum di akhirat pada nyiwir kok ya minta supaya tidak kasabat dicewel karena dicewel nanti nggak bisa kiamat bebas tapi kalau dari hukum cara syariat orang mencuri tangkap dua hari lima hari kalau orang tidak tobat ini malah, proses tobat ya kalau tidak ada melalui tobat tetap dituntut hari kiamat kalau dia tobat tadi caranya ya tobat mencuri betul baru orang kembali ke beres ini jadi kalau tindakan hukum dunia ini kalau melalui dan menjalankan hukum Allah berarti sudah sah menurut hukum Allah di akhirat tidak akan diulangi kembali tapi kalau tidak akan hukum dalam alam akhir berarti belum dijalankan hukum. Allah berarti sudah sah menurut hukum Allah di akhirat tidak akan diulangi kembali tapi kalau tidak akan hukum dalam alam akhir berarti belum dijalankan hukum Allah. Sedangkan orangnya nggak total. Nah, jadi untuk selamatnya manusia itu harus kembali kepada mana? Kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini masalahnya. Maka itu dalam negara-negara yang kita hidup tidak menjalankan hukum syariat Allah, kita harus jaga jangan berdosa, umpama berdosa lalu taubat bagaimana tadi syaratnya supaya akhirnya selamat. Jangan begini. Wah, tidak apa-apa mencuri sih, tidak ada hukum Islam, tidak tangan, biar sudah tidak apa-apa. Wah, ini tumpuk dosanya. Nah, ini masalahnya. Jadi kembali kepada ya tobat atau tidak hukum Allah. Nah, hukum syariat Allah itu begini. Kalau sudah tertangkap, alias istilah kita bahasa namanya, ya. Orang mencuri, belum tobat, belum belum membalikan, tertangkap, tidak boleh tobat. Tidak bisa. Ada orang mencuri, ya mencuri sepeda. Ini hukum syariah. Mencuri sepeda sudah tertangkap oleh pemerintah. Iya. setelah ditangkap, oh, waktu pak sekarang saya tobat, sudah ketul, menyusup wanu, wanu, tak kembalikan, tidak bisa, harus potong tangan dulu. Nah ini caranya, karena sudah apa? Tertangkap. Kalau belum tertangkap, dia tobat, kembalikan, bebas dari hukuman. Nah ini adilnya saya. Orang mencuri, itu takut. ya apa ini saya kembali ke sini barangnya. Sudah bebas, bebas, bebas daripada tuntutan. Eh, ini masalahnya. Maka saya eh, terangkan tadi semua sudah diaturnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalahnya. Jadi sekarang kita punya satu jalan banyak tolong harus segera tobat dan wajib kita apa apalagi hubungan sesama manusia. Nah, ini masalahnya. Jadi kita harus berhati-hati. Walaupun sedikit, karena hari kiamat penuntut-penuntut, anak akan menuntut, orang tua akan menuntut, istri akan menuntut, suami akan menuntut semua. Karena hari itu kan lari semua, yang firul ma'u, min abiyo abiyo sampai akhirnya. Lari semua orang. Nah ini Nah maka itulah saudara-saudara. Setelah kita melihat masa dan waktu kita banyak yang sudah lalu, kita adakan koreksi Sekali lagi kalau kita menemukan amal perbuatan kita baik, segera minta agar diterima oleh Allah Subhanahu wa tanpa rasa ujub, tanpa rasa takabur, tanpa rasa bangga diri, riak dan sebagainya, tapi harus tahu itu semua dari Allah Subhanahu wa minta diterima. Kalau kita menemukan amal kita dosa, segera bertobat. Tapi kadang-kadang orang dimasuki setan. Merasa salah akan menyatakan tobat minta maaf dari atau pada sesama manusia merasa wah kalau saya minta maaf gengsi jatuh <laughs> ya sudah mesti sana wah ini orang penentang betul-betul orang jahat orang dolin dolman kabiran kasiran bagaimana suruh minta maaf tidak mau katanya mesti sana kalau mesti sana di akhirat terus neraka di mesti sana bagaimana? Masukkan sekali, bagaimana kamu tobat? Nah ini harus tobat, tidak apa-apa. Malah orang yang menyatakan kesalahannya itu orang berani, orang gagah, orang gentleman. Orang salah pada orang, Pak, saya salah pada sampean. Kemarin sampean saya rasani, kemarin saya lagi. Kan tegas, berani namanya. Kalau orang salah tidak berani menyatakan, berarti pengecut Wah jangan, nanti saya kalau sudah jatuh, saya malu, anus, padahal punya salah. Itu berarti jatuh. Jadi kita gentleman pernah utang padahal nggak bayar saya bilang pak saya pernah utang sampean nggak bayar sekarang saya bayar atau saya minta maaf itu namanya gentleman tegas berani kalau nggak berani namanya pengecut loh dosanya tumpuk pengecut tapi merasa bangga dia sudah mau apa nah ini tambah dihukum oleh Allah SWT ini bahwa wata jabbar wata kabbar dia orang lanjut tongkat sombong ini kenapa? karena al-kibru huwa batul haq wa ghamdun nas kata Nabi. Sombong itu orang yang tidak menghilangkan atau tidak mau menerima barang hak dan menghina manusia sampai masih tobat ini hak gak ya sudah mesti Nah, bagaimana? Nah, inilah kita masalahkan. Sudah orang mati. Lalu kalau diumumkan kalau ini ada salah dan pergaulan sengaja atau dengan sengaja supaya sudah maafkan ya betul maafkan kalau tidak punya salah yang tadi itu hubungan harta benda dan sebagainya ini bebas sudah kita maafkan tapi tidak ada urusan harta benda utang kita dan sebagainya apa cukup itu enggak cukup yang mati itu tidak punya utang punya mukul orang pernah bunuh orang dan sebagainya bagaimana enggak cukup ya maafkan ya maafkan bagaimana nah, salahnya harus bisa saya kan kalau ada wajah bisa menyelesaikan menyelesaikan kalau tidak urusan Allah besok tidak kandung mati masyarakat rumatia. Ya. Nah, bagaimana? Ya. Nah, saya anda loh. Kalau anaknya bisa, wah oh, itu punya hutang, nah, sudah warisannya. Wah oh, ini sudah tidak zakat, wajib tidak boleh tidak boleh dibagi warisannya, zakatnya dulu keluarkan. Wah ini sudah kewajiban haji, tidak mau haji, mati, sawahnya sekian dijual, uangnya harus dihaji, kan wadainu wahi hakku anukwa. Begitu juga hutang pada manusia, min ba'di dainin au min ba'di wasiyatin au dainin au wasiyatin yusabiya min wasiyatin au yusabia au dainin jadi min ba'di wasiyatin yusabiha au dain wasiatnya laksanakan utang ini masalahnya jadi jelas ternyata nah oleh sebab itu kita kesemuanya harus menyesuaikan diri kepada ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Hal demikian ini bagaimana? Sukarkah apa mudah? Mudah gampang nggak ada yang repot. Tapi mengapa kadang orang-orang merasa ini repot, suka dan berat? Karena ada hawa nafsu. Karena ada bisikan setan, ada pengaruh dunia. Ini sebabnya. Maka kita tidak bisa melaksanakan syariat Islam yang sesungguhnya kecuali harus sanggup dengan memerangi hawa nafsu dan mengusir setan serta menguasai dunia. Harus bisa. Tadi saya katakan, orang minta maaf, gampang merepot. Gampang, gak ada repot. Ini lama Pak, saya pernah salah, pernah saya sampai minta maaf. Sudah, kan gak repot. Tapi kenapa kok berat? Beratnya ini karena nafsu. Nafsunya gak mau. Merasa hina, merasa jatuh, merasa kalah gengsinya. Ini nafsunya gak mau. Nah ini masalah. Jadi ukurannya di sana. Jadi kita harus betul-betul terutama terhadap orang tua masing-masing toh punya ibu, punya bapak. Nah, ini masalahnya. Ataukah sudah mati dan sebagainya. Nah, di sini masalahnya. Jadi jelas apa yang saya terangkan. Nah, maka sekarang kita buka kembali pengajian kita. Kita harus berusaha untuk meningkatkan pen atau pokok yang harus kita tingkatkan tiga soal. Kita harus tingkatkan tolabul energi eh, ini kita tingkatkan, kita ngaji ilmu tingkatkan. Karena semua tadi telah merupakan ilmu. Penjelasan dan keterangan ini merupakan ilmu. Jadi kita harus tingkatkan hingga kita dapat mengetahui segala macam ilmu yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang merupakan tuntunan yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus tingkatkan talabul ilmu. Arab. Apalagi orang ngaji ilmu itu nggak ada beratnya. Mana berat? Orang mengaji ilmu paling ringan. Kenapa? Nggak bondo apa-apa. Pokok syaratnya mengaji ilmu datang pada majelis ilmu buka matanya. Kalau mata terbuka, otomatis kupingnya terbuka, hatinya terbuka. Kalau mati eh, matanya merem, <laughs> otomatis telinganya tertutup, hatinya tertutup, la yadkhulu fi syai'un ilmi gak ada sama sekali ya itu gampang saja kalau itu ngaji buka saja mata ya, alias jangan jangan ngantuk jangan tidur kita telinga terbuka hati terbuka baru ilmu masuk kita tidak ikut memasukkan awal memasukkan asal kita buka asbab usababnya kita pakai pasang semua jadi pasang semua sudah alat alat yang pasang semua masuk sendiri. Ya ada radar apa ada <laughs> ada ada radar jadi ya, ada iya ada ada alat penangkap dia. Ini asbab musabab. Nah, tapi kuncinya mata. Kuncinya mata. Kalau mata buka sudah. Mata ukuran itu mata. Sampai orang kalau punya wudhu matanya merem tidur batal itu. Kira Kuncinya nggak ada. <laughs> Karena kalau tidak ada terbuka sudah iya. ya. ini maka dia katakan al ainani wika usah faman nama falitawaddo. Mata ini ikat. Nah, kalau sudah mata ini merem buka ikatnya. <laughs> Tahu punya. Iya. Nah, ini jadi kita hanya alat kita buka mata saja. Pokok paksakan diri buka mata melek bagaimana? Mesti telinganya terbuka, hatinya terbuka, bisa terima. Kalau duduk masih ilmu, matanya merem-merem. Iya. Ya insya Allah nggak luput ganjar. Nggak <laughs> luput ganjar insya Allah. Insya Allah diniat. Pak Inamal kulit Marawa tetap dapat ganjar Tidak rugi tidak. Tetap dapat ganjaran. Ini ganjaran toh. Ya ilmu nggak. Sekolah tanya apa cerita lagi? Nggak paham saya tidur. toh, Nah, satu malam jaga malam. <laughs> Akhirnya saya tidur. Bagaimana? Ya sudah nggak apa-apa. Dapat ganjaran. Tapi jangan ya terus menerus begitu akhir-akhirnya nol tadi. <laughs> ya. Nah ini, <clears throat> jadi tolak ini kita tingkatkan. Sudah. Terus wal amal bil ilim. Ilmu kita kita amalkan walaupun sedikit-sedikit. Wa'mal walau bil ujrika zakati takhrut binurul ilmi min dhulumati kata Syekh Nur Ruslan. Punya ilmu itu amalkan walaupun 10%. Wa'mal walau bil ujrika zakati. Amalkan ilmu senak walaupun 10% kebetulan zakat 10 persen, 20 setengah persen. Kenapa? Takhrus binulil ilmi min zulmati. Kamu akan keluar dengan cahaya ilmu dari kegelapan. Ilmu amalkan naik sedikit, naik sedikit, Kita tingkatkan. Terus kita harus ikut serta wa nasrul ilmi menyebarkan ilmu. Jadi kita harus ikut-ikut menyebarkan ilmu sampai Nabi bersabda, "Balighni walau ayat." Sampaikan dari saya walaupun satu ayat. Saya ikut sampaikan. Setidak-tidaknya mengajak, mari ikut ngaji, mari ke langgar, ke masjid, bisa masuk umum, mari kita mengajarkan di rumah sampean. Nah, kan ini kan sudah ngajak. Walaupun dia sudah bisa omong, tidak bisa menyampaikan ilmu kita bisa. Ya mengajak, mari ikut. Ini sudah mengajak. Malah ganjarannya besar sekali. Ada beberapa hari sahih termasuk Nabi bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri metru ujuri man tabi'ah." wala yang kusumin ujurim syait siapa yang mengajak-ngajak ilah budan kalau kebaikan dia menurut pahalanya dan pahala para pengikut anggap ada orang ngajak mari sholat jumat dia dapat ganjar jumat orang oke jumat dia menurut pahala karena mengajak ini mengajak, mengajak, mengajak, mengajak terus sampai hari kiamat tetap dapat ganjaran mengajak pada kebaikan dapat ganjaran mari berjuang mari ibadat, mari puasa. Ini ada ganjaran. Sebaliknya waman da'ila dhalalatin kana alaihi al ismi mithlu afami man tabi'ahu wa yanqusu min afam syai. Barang siapa mengajak kepada dosa, kepada kesesatan, dia akan mikul dosanya sendiri dan dosa dosanya orang-orang yang diajak tanpa mengenal dosanya orang. Mengajak orang untuk agama Sudah mengajak mengajak kelompok mengajak mabuk dan sebagainya. Dia dosa dan menurut dosa pengikutnya. Nah, ini masalahnya. Jadi kita harus selalu mengajak kepada kebaikan, jangan mengajak kepada hal yang tidak baik. Lain ngajak saja, mari ngaji ya, sudah. Tapi kalau sudah dapat begitu tidak boleh untuk merasa takabur, tidak boleh. Ini orang-orang karena saya tuh ada saya ngajak tidak bisa. Nah itu menjadi oh, 180 derajat tidak aman 180 jadi kita ini harus meningkatkan talabul ilm wal amal bil ilm wal nasrul ilm demi untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi zaman semacam ini kita harus betul-betul memperkuat diri dengan berpegangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dengan syariat Allah, dengan kitab Allah ingin agama Allah jangan bercerai berai jadi kita meningkatkan kesatuan persatuan Islam dengan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah dengan demikian itu dosa kita akan terlebur amal kita meningkat dan kita akan dapat menyelesaikan diri kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesungguhnya takwa jalankan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah dengan sesungguhnya dan jangan mati-mati kecuali tetap dalam agama Islam harus khusnul khatimah surga tempatnya nikmat selama-lamanya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun ساكنه ليس محتاجا إلى السرج يا رسول الله السلام عليك ربيع الشام ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله الناس بالحجج يا رسول الله فرجا رب عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك ربي عجل رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج في معاصيك واغفرنا برحمتك شر ما قضيت اللهم عجلنا من الضرر وعافنا من الضرر اللهم عجلنا من الابتلاء وعافنا من الابتلاء اللهم ارزقنا من الابلاء فرهابنا بنا طاها من عمل الشهر من اخلاق طيبها ومن عزق زرها من عافية أكبرها من الدنيا خيرها من أكبر عينها اللهم ربنا آمنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومن عذاب النار اللهم اكفنا الشر والفتن والمحن والسيئات ما ظهر منها وما بطن اللهم اكفنا الشر الظالمين والحاسدين والمؤمنين الكافرين بما شئت وغير شئت انك على كل قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا اللهم ارفعنا بما علمتنا تعمل به ينفعنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وارزقنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذرياتنا اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صالحا وعملا نافعا وعملا صالحا اللهم كثيرا وفيرا ورزقنا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في تعبير الله الصحه والسلامه والعافيه هو المكان المسلمين والكافرين اللهم اجعلنا والحاضرين والعائدين الفائزين المقبولين المنصورين المرزوقين من عباد الصالحين واولئك الخبير ودعاء المخلصين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما وعملا مقبولا وسعينا مشكورا وجهادا جهه منصورا زمنا زمن مقصورا اللهم ربنا تقبل منا انك القدير وتب علينا انك توب رحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين الفاتحه